wanita-wanita atau para istri yang membangkang dan, dan suka durhaka kepada suaminya. Bahwa itu merupakan salah satu sebab ataupun perkara yang paling banyak memasukkan seorang wanita ataupun seorang uh, seorang istri ke dalam neraka yaitu karena kufurnya dia kepada suaminya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam khutbah beliau khutbah khusuf yaitu uh, salat gerhana matahari pada waktu itu beliau berkhutbah sembari berkata waraaitun nar falam arakal yaumi mandaran qat waraaitu aktsara ahlihan nisa aku telah melihat neraka dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan seperti hari itu dan aku lihat bayang aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Qalu lima ya Rasulullah? Mereka bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Qal bikufrihinna karena kekufuran mereka jawab beliau. Qila ada yang bertanya, "Ayakfurna billah?" Apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Qal yakfurnal ashir wa الإحسان ihsan law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka قالت qalat ma ra'aitu minka khairan Rasul mengatakan tidak akan tapi mereka mengkufuri suami mereka mengkufuri kebaikannya seandainya engkau wahai para suami berbuat baik kepada istri atau kepada mereka selamanya yaitu sepanjang masa kemudian ia melihat sesuatu yang tidak ia senangi maka ia akan berkata aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu dan ini merupakan tabiat yang harus dihilangkan dari dari kaum mukminah dari uh, wanita-wanita uh, wanita -wanita yang beriman jadi haram hukumnya kita mengkufuri nikmat dan kebaikan khususnya eh, khususnya kebaikan yang telah diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Nah demikian ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu salah satu di antara ya kita katakan balasan dan ancaman terhadap istri-istri yang suka durhaka kepada suaminya. Demikian pula ya para bidadari di surga akan marah kepada wanita-wanita yang suka mengganggu ya suami-suami mereka yang mukmin. Ya para wanita itu para bidadari itu akan mengatakan qatalakillah la tu'dih. Ya, semoga Allah membinasakanmu, janganlah kamu menyakitinya. Sesungguhnya ia hanya sementara di sisimu. Sebentar lagi ya ia akan kembali kepada kami. Nah demikian ya ikhwan fiddin para akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya jadi salah satu di antara dosa besar yang membuat ataupun menyebabkan banyak wanita masuk ke dalam neraka adalah mengkufuri kebaikan suami, ya durhaka dan suka membangkang kepada suami. Ya, jadi mengkufuri kebaikan suami ini adalah salah satu dosa besar. Maka dari itu salah satu di antara karakter dan ciri tanda istri yang soleha adalah istri yang pengertian terhadap kondisi keuangan dan ekonomi suami. Nah, kerap kali kita lihat para istri yang ya mulai cerewet, mulai membangkang, mulai durhaka dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati suaminya ketika ya, ekonomi si suami ini mulai ya, e, seret ataupun sulit. Nah, biasanya wanita ataupun para istri ini kalau sedang cukup suaminya, dia senyum-senyum saja. Ya, mungkin dia akan menyanjung suaminya setinggi langit akan tetapi apabila dalam kondisi kebalikannya yaitu ketika keuangan ataupun ekonomi suami sedang sulit, nah disinilah ya nampak perbedaannya antara istri yang solehah dengan istri yang ya durhaka, yang nasizah yang suka durhaka kepada suami. Ya ia akan balik mencaci maki, mencela, jelekkan buruk-burukkan suami muncullah pengingkarannya kekufurannya kepada kebaikan-kebaikan suami sebagaimana orang-orang mengatakan ada uang abang sayang nggak ada uang abang ditendang nah demikian jadi salah satu problematika yang kerap kali menghadang kehidupan rumah tangga dan ini adalah suatu hal yang ya kita katakan sangat eh, reali, realita yaitu sangat realistis adalah masalah keuangan Nah ini kita lihat banyak masalah-masalah rumah tangga itu ya kalau kita tilik, kalau kita perhatikan, kalau kita selidiki ternyata ujung-ujungnya masalah keuangan. Yaitu istri tidak dapat menerima keberadaan suaminya yang ya, kesusahan, sedang kesulitan ekonomi. Ya sebab rezeki masing-masing orang tentu berbeda-beda. Ada suami yang berkecukupan atau bahkan berlebih dan namun ada juga suami yang pas-pasan atau bahkan serba kekurangan. Nah, dan salah satu perkara yang dapat membuyarkan kebahagiaan rumah tangga adalah sikap istri yang tidak pantas dan kurang pengertian terhadap kondisi keuangan suami. Kita lihat ada istri yang suka menghambur-hamburkan harta tanpa batasan berapapun diberi uang belanja habis, nggak sisa, bahkan dia kurang, terus menuntut dan menuntut suaminya, hingga suaminya terseret ataupun terjebak kepada ya tindakan-tindakan yang dilarang agama, yaitu mencari harta dengan cara yang tidak halal, dengan dengan cara yang haram demi memenuhi tuntutan istrinya. Nah, kalau tidak tidak dipenuhi tuntutan istrinya ini, ya maka ya istri itu akan menunjukkan pembangkangannya, ya menunjukkan ya kerewelannya kepada suaminya. Nah demikian, ya. Nah ada pula istri yang ya kita katakan tidak pernah puas. Ia selalu mengeluhkan kondisi keuangan rumah tangganya. Sementara yang lain tidak tanggap terhadap kesusahan suami. Yang mana pada saat itu suami sangat membutuhkan seseorang yang bisa mendampinginya, menghiburnya. Nah demikian ikhwanifiddin. Jadi istri idaman adalah istri yang senantiasa menghiasi dirinya dengan sifat kona'ah. Sebagaimana dikatakan al-kona'atu kanzun la yanfat. Sesungguhnya kona'ah itu adalah perbendaharaan yang tak kunjung habis. Kalau kita ingin jadi orang yang paling kaya, maka milikilah sifat kona'ah ini. Hiasilah diri kita dengan sifat kona'ah dan ridha. Khususnya ya para istri ya qanaahlah ya terimalah keadaan suami ya apa adanya nah demikian bukankah kita yang menerimanya kita yang memilihnya menjadi pendamping hidup kita maka jangan suka membanding-bandingkan ya suami ya dengan laki-laki lain baik itu berkaitan dengan kondisi fisiknya maupun kondisi ekonominya nah ini akan e, menimbulkan ya kita katakan Eh, kekecewaan ya gitu. kecil hati suami itu apabila ya dibanding-bandingkan dengan laki-laki lain nah demikian konaah lah dan ridho ingatlah ya di kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh suami itu yang ada pada suami itu pasti juga dia memiliki kelebihan kelebihannya maka ingat-ingatlah kelebihannya ya dan jangan suka mengungkit-ungkit kekurangan-kekurangannya. Masing-masing orang kan punya kekurangan. Ya, dan ingatlah bahwa suami kita juga bukan malaikat sebagaimana kita juga kita juga bukan bida dari sorga yang tanpa celah dan tanpa kekurangan. Nah, demikian. Niscaya kita akan dapat menikmati kehidupan rumah tangga ya antara suami istri. Ya jika demikian. Ingatlah selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha Barang siapa di antara kamu yang sudah merasa aman dirinya, sehat tubuhnya dan cukup persediaan makanan pokoknya untuk hari itu, ya seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia. Ya kurang apa lagi kita? Kita mendapatkan keamanan, makanan cukup, makanan pokok cukup, gak kelaparan. Ya, apalagi kita diberi nikmat seorang suami yang soleh. Ya, maka ini adalah nikmat dunia. Ya, nikmat eh, kita terkumpul pada kita semua kenikmatan dunia. Ya, maka apakah kita terus merasa kurang? Ya, terus merasa kurang. Ya, hingga kita tidak bersyukur kepada suami kita yang sudah susah payah mencari nafkah untuk kebutuhan hidup kita. Lalu ketika dia pulang kita malah berkata, Mas kok cuma dapat segini, nah, begitu. Kok uang belanjanya nggak pernah nambah dan seterusnya. Jadi Ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia khususnya para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala istri idaman adalah istri yang pandai mengatur keuangan rumah tangga ya hendaknya dia pandai-pandailah pintar-pintarlah mengatur keuangan rumah tangga. Ya tentunya uang yang diberikan oleh suami itu itu dicari dengan ya, dengan susah payah, ya dengan memeras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang petang untuk mencari sesuap nasi. Ya maka ya hargailah itu dan syukurilah. Ya karena ya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat itu untuk kita ya Allah akan menambah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, bagi jika kamu bersyukur maka aku akan tambah kata Allah. Namun jika kamu kufur sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Kufur nikmat itu akan mendatangkan adab. Apalagi kita tidak bersyukur kepada suami kita, ya, suami kita yang telah mencari nafkah itu untuk kita. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala ya telah mengancam orang-orang yang kufur nikmat dengan azab. Ya, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya, azabku sangatlah pedih. Dan memang sangat sedikit hamba-hamba itu yang mau bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur dan sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang mau bersyukur ya, yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka jadilah kita hamba yang sedikit itu, ya wanita ataupun istri yang syukur kepada suaminya. Ingat, kita tidak akan bersyukur kepada Allah jika kita tidak berterima, bersyukur kepada manusia. Man lam nas la yashkurillah. Yang barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur ataupun belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi seorang istri dia harus banyak-banyak bersyukur kepada suaminya karena suaminya ini ya ya telah memberikan ya seluruh yang ia miliki untuk istrinya ia mencari nafkah ia melindungi ia melindungi anak dan istrinya ya ia apa namanya yang mengatur seluruh kebutuhan rumah tangga kehidupan dan lain sebagainya ya maka dari itu istri juga harus pandai-pandailah mengatur keuangan ya dan juga apa namanya menjaga inventaris rumah tangga. Barang-barang yang dibeli oleh suami itu dijaga dan dirawat. Ada ya, di sana ya, istri yang ya kita katakan menyusahkan suami. Suami pening kepala dibikinnya. Ya barang-barang rumah tangga yang dibelikan belum belum apa namanya belum lagi lama sudah rusak. Ya sudah tidak bisa dipakai dan dia menuntut untuk diberi eh, dibelikan yang baru ya baru dibeli ya apa namanya uh, setrika kemarin ya ya seminggu kemudian sudah rusak sebulan kemudian sudah rusak nggak bisa dipakai ya kemudian dia minta dan menuntut suaminya untuk dibelikan yang baru nah pandai-pandailah kita menjaga ya eh, barang-barang yang di apa namanya yang ada di rumah suami kita yang dititipkan dan diamanahkan oleh suami kepada kita nah dan tidak ada sikap yang lebih bijak selain kita bisa berhemat. Ya, sebab manusia tidak akan pernah merasa puas dengan kebutuhan duniawinya. Tidak ada yang bisa membuatnya puas. Ya, itulah dia sifat dasar manusia. Ya, sesungguhnya orang yang mengejar dunia itu sama seperti orang yang meminum air laut yang asin. Semakin banyak ia minum, maka ia akan semakin merasa haus dan dahaga. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengingatkan kepada kita, "Laukan ibnu laukan ibni Adam wadiyani min dahab labtaghu lahuma walayam la ujawf ibni Adam illa turab." Kalau ada seorang anak Adam memiliki dua lembah emas, niscaya ia akan mencari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang yang pantas untuk memenuhi perut Bani Adam selain tanah. Nah demikian, tidak ada yang pantas untuk memenuhi perut Bani Adam itu selain tanah. Nah demikian ya para umaha uh, dan para akhwat yang bahagia ya hendaknya kita ya pandai-pandailah mensyukuri ya kebaikan-kebaikan suami kita. Nah ada kadang-kadang di sana ya istri yang tidak pernah merasa puas selalu melihat kondisi eh, tetangganya. Dia berkata kepada suaminya, "Mas, coba lihat itu. Si fulana, ya suaminya memilikan ini, memilikan itu, Masa Mas gak bisa membelikannya untuk saya? Nah demikian. Hingga ini memancing suaminya untuk mencari ataupun memenuhi tuntutan-tuntutan istrinya itu dengan cara apapun. Nah demikian. Hendaknya kita tidak seperti itu. Hendaknya kita menjadi orang yang ya senantiasa ya merasa puas, kona'ah ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, dan berhemat itu artinya adalah memperhatikan akibat dari suatu uh, uh, uh, kita katakan uh, berhemat itu artinya kita bisa mengatur ya keuangan keuangan rumah tangga itu dengan cara yang baik ya tidak terlalu pelit ya di dalam mengeluarkan belanja hingga ya kadang-kadang suatu yang dibutuhkan tidak dibelikan dan tidak juga terlalu boros pertengahan di antara keduanya nah pertengahan di antara keduanya jadi hindarilah sifat ya israf, apalagi mubazir, berlebih-lebihan, ya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Rabbnya ya makhluk yang sangat ingkar kepada Rabbnya Jadi hindarilah sikap mubazir. Khususnya wanita ini, ini penyakit ini, mubazir ini penyakit yang ada pada wanita biasanya ya. Ya kebanyakannya itu. Ya royal berbelanja, ya softholic lah kita katakan. Ya oh gemar belanja begitu ya. Apalagi kalau sudah pergi ke pasar itu kayaknya semuanya harus dibeli itu. Begitu masuk ke uh, mall juga demikian ataupun ke pasar atau supermarket itu jantungan suami itu. Nah, kadang-kadang yang bawa keranjang itu suaminya gitu. Begitu masuk keluar lagi, masuk keluar lagi ya. Nah, untuk menyeleksi ya, apa aja apa aja yang dimasukkan ke dalam keranjang itu. Nah demikian. Nah ini si, sifat yang harus kita ya kita apa namanya ya kita hilangkan lah. Ya khususnya para istri ya. Nah demikian. Karena sifat boros ini ya akan ya menyebabkan dia jatuh dalam ya lubang kehancuran ya ditambah lagi ya setan itu suka dengan orang-orang yang boros nah demikian dan Rasulullah juga mengatakan salah satu di antara uh, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idaatul mal yaitu membuang-buang harta Nah demikian. Jadi pandai-pandailah kita mengatur keuangan suami, ya keuangan rumah tangga, ya dan pengertianlah terhadap kondisi keuangan dan ekonomi suami. Nah demikian ikhwanifiddin para akhwat yang berbahagia. Ketahuilah sesungguhnya sikap yang bijak adalah bisa berhemat. Meskipun kita itu orang kaya ataupun berkecukupan. Ya, eh, namanya berhemat itu bukanlah oh, kalau miskin ya pas-pasan hidupnya baru berhemat. Tidak, berhemat itu untuk semua orang. Orang kaya juga harus berhemat. Ya, berhemat dalam arti kata apa? Ya betul-betul lah dia gunakan hartanya itu untuk kebaikan Ya, hemat dia pakai hartanya itu jangan dia hambur-hamburkan mentang-mentang orang kaya. Kan lebih bagus hartanya itu disalurkan kepada yang lebih bermanfaat. Yaitu misalnya berinfak visabilillah, yang membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan sekolah, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Daripada dia menghambur-hamburkan harta demikian. Nah dalam hal ini tentunya ya istri punya peran yang besar untuk mengarahkan ya kemana suami ataupun kemana uang ya yang dimiliki itu ya disalurkan ya ke tempat ataupun ke saluran yang tepat. Nah demikian ya Ya sebab ya e, bisa terus mempertahankan satu kondisi adalah suatu perkara yang ya mungkin mustahil lah. Orang kaya ya, hari ini bisa saja berubah kondisinya pada esok hari. ya, jatuh miskin, ya. sikap boros akan mengakibatkan tersia-sianya harta Ya ditambah lagi tadi Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa mubadir itu adalah teman-temannya syaitan. Nah, demikian ya khonifuddin. Azanillah Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha kullal basat fataq'uda maluman mahsura dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulur-ngulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal itu jangan terlalu pelit dan jangan juga terlalu royal ataupun mubazir ya nah demikian pertengahan biasa-biasa saja ya untuk mem, apa namanya mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut karena bisa jadi pertengkaran itu berawal dari karena masalah keuangan ya berapa banyak kita lihat pasangan-pasangan yang bertengkar itu masalah keuangan Ya ketika keuangan suami sudah mulai seret, nah di situ mulai banyak masalah. Masalah-masalah yang lainnya itu kadang-kadang cuma, sebagai pemicu saja apa namanya api percikan-percikan kecil saja. Api besarnya adalah ya masalah keuangan tersebut. Nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taib. Nah dalam hal ini ya hendaknya kita mm, mm, apa namanya melaksanakan senantiasa ingat ya nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah-masalah uh, duniawi ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Unduru ilaman asfala minkum, walatanduru ilaman huwa fauqakum, fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang di bawah kamu kekayaannya dan jangan lihat orang yang di atasmu kekayaannya. Hal itu lebih baik sehingga engkau tidak menyepelekan, memandang remeh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah, itu di dalam urusan-urusan duniawi. Lihatlah orang yang di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas. Karena kalau kita melihat yang ke atas, kita nggak pernah bersyukur, kita terus merasa kurang. Lihatlah yang ke lihat, lihatlah ke bawah lihatlah orang-orang yang kondisinya lebih parah dan lebih sulit dari kita. Nah demikian itu akan membuat kita bersyukur. Kita akan mensyukuri suami kita. Ya, kita akan mensyukuri suami kita ya yang telah memberikan itu semua kepada kita. Nah demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ingat juga, ingat selalu bahwa kebahagiaan bukan hanya terletak pada harta semata. Berapa banyak wanita yang memiliki suami kaya, namun bakhil perasaan dan cintanya. Sementara yang lain memiliki suami yang fakir, fakir hartanya, namun kaya perasaannya dan cinta kepada istri dan rumahnya. Jadi syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, kemudian istri yang solehah itu adalah istri yang siap mendampingi suami dalam keadaan suka maupun duka. Nah, ya dalam keadaan senang maupun sulit ketika ia tertimpa masalah masalah yang besar, hendaknya kita siap berada di sampingnya. Bukan malah lari meninggalkan suami kita. Ya, ketika suami kita ditimpa berbagai macam bala dan cobaan dunia, ya. Nah, banyak itu kehidupan ini penuh dengan cobaan. Nah, jadi eh, seorang istri yang soleha itu harus siap berada di sisi suaminya. Nah, itulah Eh, kita katakan tanda dan ciri seorang wanita yang soleha. Seorang istri yang soleha adalah senantiasa meliputi suaminya dengan cinta dan doa. Lisannya ringan untuk memanjatkan doa demi kebaikan suaminya. Dan kehadiran istri yang soleha di sisi suami itu senantiasa membawa kebaikan. Nah, di saat suami dalam keadaan suka, istri hadir di sisinya sebagai penambah rasa bahagia. Nah sebaliknya di saat suami berduka, istri hadir sebagai penghibur dan menguatkan hatinya. Ya, semangat dan harapannya yang mulai pupus dapat dibangkitkan kembali oleh istri yang hadir di sisinya yang setia. Nah ini adalah salah satu tanda kesetiaan. Ya setia ya di samping suami. Ya jangan ketika suami sulit istri lari Nah ini pasti ya, akan terjadi ya kita katakan keretakan di dalam rumah tangga kalau seperti ini. Nah ketika suami ditimpa masalah berat, ya istri malah lari, ya nggak ada di sisi ya, untuk meng, apa namanya memberikan support kepada suami dan lain sebagainya. Nah demikian ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Istri yang soleh adalah istri yang mampu membuka sejuta asa dan harapan di hadapan mata suaminya yang menyulut kembali api semangat dalam hatinya. Nah, dalam hal ini kita harus mengambil teladan dari Ummul Mukminin eh, Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya pertama pertama-tama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ataupun diturunkan kepada beliau wahyu. Ya sebagaimana diceritakan di dalam hadis, faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid faqal nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai sekembalinya dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala ya dari gua Hira yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq beliau melihat Jibril datang membawa wahyu mendekapnya dan dia beliau pulang dalam keadaan ya, takut dalam eh, dalam apa namanya dalam keadaan takut ya Nah yarjufu fuaduhu. Ia masuk menemui Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ia mengatakan zamiluni zamiluni. Ya, selimutilah aku, selimutilah aku. Fazammaluhu, maka Khadijah pun menyelimutinya hatta dhahaba anhul wa'aru hingga hilanglah rasa takut dari beliau. Faqala li Khadijah wa akhbaraha khabar maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kepada Khadijah apa yang telah ya beliau lihat dan beliau mengatakan kepada Khadijah, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku mengkhawatirkan keselamatan diriku. Maka apa? Apa yang dilakukan oleh Khadijah, seorang istri yang saleha Ya, faqalat Khadijah tu. Khadijah berkata, "Kalla wallahi ma yuhzi ma yukhzika Allahu abadan." innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taqsibul ma'dum wa taqrid daif wa tu'in ala nawaibil haq ah, Khadijah berkata kepada Rasulullah Demi Allah jangan takut Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya Bukankah engkau selalu menyambung tali silaturahim Suka membantu orang yang butuh pertolongan suka memberi orang yang fakir, suka memuliakan tamu dan suka menolong dalam hal-hal kebaikan. Nah demikian ya khanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an hingga hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadi uh, tenang ya dengan ya, kata-kata uh, Aisyah radhiyallahu uh, eh, Khadijah radhiyallahu anha. Nah demikian itu satu contoh bagaimana ya seorang istri yang salehah dapat memberikan hiburan kepada ya suaminya dikala ya suaminya yang membutuhkan ya per, apa namanya dukungan ya dari dari istri nah demikian ya, hal yang sama juga terjadi pada ummul mukminin ummu salamah ya radhiyallahu anha ya ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merampungkan penulisan perjanjian Hudaibiyah beliau berkata kepada para sahabat bangkit dan sembelihlah hewan kurban kalian dan cukurlah rambut kalian namun demi Allah tidak ada satu orang pun yang bangkit yang melakukan perintah beliau itu. Hingga beliau mengulangi perintahnya tiga kali. Nah ketika beliau melihat tidak ada seorang pun dari para sahabat yang bangkit melaksanakan perintah beliau, beliau masuk menemui Ummu Salamah dan menceritakan kepadanya tentang sikap ya para orang-orang tersebut ya orang-orang nggak mau melaksanakan perintah beliau para sahabat tidak melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka masih shock ya, terkejut ya dan hampir tidak percaya dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu sebagai suatu fathan mubina Inna fatahna laka fathan mubina Kemenangan yang nyata Perjanjian Hudaybiyah Namun pada saat itu Para sahabat belum bisa Belum dapat memahaminya Ya, mereka tidak melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu hal yang besar. Ya, maka beliau masuk menemui uh, Ummu Salamah dan menceritakan kepada orang-orang kepada kepada istrinya ya tentang sikap orang-orang tersebut. Maka coba lihat Ummu Salamah adalah seorang istri yang solehah. Ia selalu uh, apa namanya setia mendampingi uh, suaminya dan memberikan solusi atas segala macam problematika yang e, dihadapi oleh suami. Nah ini adalah contoh istri yang solehah, ya bukan malah mengompori, memanas-manasi, ya kemudian menjerumuskan suaminya kepada hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah, apa kata ya, tercinta, yaitu Rasul Maukah engkau agar mereka melakukan perintahmu, melaksanakan perintahmu? keluarlah. Kemudian jangan bicara kepada seorang pun dari mereka hingga engkau menyembelih hewan kurbanmu dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu. Coba lihat ini satu ya kita katakan solusi yang sangat brilian dari seorang wanita ya. Coba bayangkan pada saat itu ya manusia hampir eh, kehilangan kontrol dan kendali mereka. Para sahabat ya termasuk di dalamnya Abu Bakar, Umar dan para sahabat-sahabat senior lainnya. Namun saat itu Ummu Salamah coba lihat memberikan satu jalan keluar dari masalah ini. Ya Rasulullah sendiri tidak sampai kepikiran seperti itu. Ya, nah demikian. Ummu Salamah mengatakan, "Keluarlah engkau. Ya, jangan bicara kepada siapapun dari mereka. Sembelihlah hewan kurbanmu dan panggil tukang cukur, cukur rambutmu." Nah, maka Nabi pun keluar tanpa berbicara kepada siapapun dari mereka hingga beliau melakukan usulan ya Ummu Salamah tadi. Beliau menyembeli hewan kurban dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambut beliau. Orang menyaksikannya, mereka pun segera bangkit dan menyembeli hewan kurban mereka dan sebagian di antara mereka mencukur rambut sebahagian yang lain. Sampai-sampai hampir saja sebagian dari mereka mencelakai yang lain secara tidak sengaja. Ya karena ya ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taib. Ya. Jadi demikianlah contoh ya seorang istri yang solehah. Nah kemudian ya di antara perkara yang kerap kali menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga adalah ya istri yang tidak dapat atau tidak pandai menempatkan diri dalam keluarga besarnya dan juga keluarga besar suaminya. Ya tentunya ya pernikahan itu adalah ya kita katakan eh, kolaborasi lah antara dua keluarga besar kan gitu. keluarga suami dan keluarga istri. Nah berkumpul bersatu kan diikat melalui tali per nikahan oleh ya kedua belah pihak, kedua belah mempelai. Nah, dalam hal ini istri yang mana ketika dia sudah berumah tangga, ia berada di bawah kuasa suami ya, hingga Nabi mengatakan kalaulah aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada ya manusia maka akan akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Begitu besar hak suami. Namun ya ingat juga bahwa ya tentunya di sini ya istri berada di antara dua keluarga besar. Ya keluarganya dan juga keluarga suami. Nah ada kadang-kadang ya wanita ataupun istri yang tidak tidak pandai, tidak pintar, tidak bisa dia menempatkan dirinya di tengah keluarga suaminya. Nah, ini kerap kali menimbulkan pertengkaran kadang-kadang ya, memicu ya perselisihan di antara keduanya ya. Nah, demikian. Jadi posisi orang posisi seorang wanita setelah menikah itu tentu berbeda dengan posisinya sebelum ia menikah. Nah, ini dia harus pahami benar ini. Sebelum menikah, kedua orang tua adalah orang pertama yang harus ia taati dan ia perhatikan. Adapun setelah menikah, suamilah orang pertama yang harus ia ia taati dalam perkara yang ma'ruf dan harus ia perhatikan. Mulailah ia memasuki keluarga baru yang ia bina bersama suaminya. Nah, masalah ini harus dipahami oleh masing-masing pihak. Kedua orang tua hendaknya memberikan kesempatan kepada putra-putri mereka yang sedang belajar menjadi seorang ayah dan belajar menjadi seorang ibu. Ya ibarat anak kecil, ya ibarat anak kecil ya, yang sedang belajar berjalan. Kadang-kadang mereka harus jatuh bangun dan itulah fasi-fasi untuk mengasah kedewasaan dan kemandirian mereka. Nah, cabur tangan orang tua yang terlalu besar dalam rumah, urusan rumah tangga atau masalah rumah tangga anaknya ini men, e, bisa menjadi faktor dapat menjadi faktor penghalang kebahagiaan rumah tangga mereka, rumah tangga anak-anak mereka. Dan porsi yang berlebihan dalam masalah ini justru akan memicu berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga mereka. Nah demikian. Ya kadang-kadang ini juga terjadi di dalam uh, rumah tangga ya. Di mana misalnya keluarga suami atau keluarga istri terlalu dominan di dalam mengatur rumah tangga mereka. Nah sebagai seorang istri, nah kita perlu tahu bahwa ketergantungan kita yang berlebihan kepada ayah ibu kita serta kakak-kakak kita atau kepada uh, keluarga kita dan selalu bersandar kepada mereka dalam menghadapi setiap masalah rumah tangga baik yang besar maupun yang kecil itu menunjukkan ketidakmatangan kepribadian kita. Dan itu merupakan bukti bahwa kita belum siap menjadi seorang istri, apalagi seorang ibu. Maka ya, kita harus siap hidup mandiri. Ya, tentu tentu maksudnya di sini bukan berarti kita harus pisah total dari ayah ibu dan keluarga kita tidak. Ya, tadi silaturahim harus tetap dipelihara dan hubungan baik dengan mereka harus tetap dijaga. Akan tetapi hendaknya semua dilakukan dalam batas-batas yang wajar. Nah, khususnya di awal-awal kehidupan rumah tangga kita. Nah, demikian ya Khonifuddin. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi pintar-pintarlah kita bergaul ya. Ya dengan uh, kita pintar-pintarlah kita menjaga perasaan suami di dalam hal ini ya. Nah, kedekatan kita yang berlebihan, kecondongan kita yang berlebihan kepada ayah ibu kita setelah menikah itu bisa saja memicu kecemburuan suami. Ya, nah demikian. Ya seolah-olah e, percuma saja menikah punya seorang istri tapi istrinya ya masih ya masih nyandar ke uh, ayah dan ibunya ataupun ke saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Nah, demikian. Ini harus diperhatikan. Nah, dan juga ya kita juga harus pintar bergaul dengan mertua. Nah, ini juga masalah. Banyak ya kita katakan lihat, kita lihat kasus-kasusnya di mana pertengkaran antara suami istri itu karena istri nggak pintar bergaul dengan mertua, tengkar terus dengan mertua, ya khususnya dengan ibu mertua. Nah, jadi kita harus pintar-pintar bergaul mengambil hatinya kan begitu. Itu adalah ya ibu dari suami kita yang melahirkan suami kita. Nah, demikian. Jadi kita harus pintar-pintar bergaul dengan mertua kita. Nah, kepintaran kita bergaul dengan mertua dan kerabat suami kita merupakan nilai tambah bagi kita di mata suami kita. Suami akan mengha lebih menghargai kita. Ya, akan bertambah sayang kepada kita jika kita pandai menempatkan diri di tengah-tengah keluarganya. Karena suami juga akan terjepit, dia juga akan sulit, kondisinya juga akan sangat sangat sulit apabila kita bertengkar dengan ibu mertua misalnya, dia akan berada dalam posisi yang yang terjepit kita katakan ya dua-duanya adalah orang yang dikasihinya istrinya ya ibunya kan begitu ya nah ini kan repot nah jadi bergaullah dengan mertua sebaik-baiknya hormati mereka sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kita dan perhatikan mereka sebagaimana kita memperhatikan kedua orang tua kita sebab merekalah yang telah merawat dan membesarkan suami kita mengasuhnya ketika ia masih kecil dan mendirinya hingga, hingga ia tumbuh menjadi seorang pria yang membuat hatimu kagum, yang membuat hatimu bahagia. Nah demikian. Taib. Dan sadarilah, sebagaimana tidak ada di dunia ini suami yang sempurna, ya, maka tidak ada juga mertua yang sempurna. Nah, ya, kadang-kadang mertua juga, ya begitulah harus bisa banyak-banyak memahami. Tidak semua mertua memiliki sifat dan karakter seperti yang kita harapkan. Nah, dapat mertua yang cerewet pula kan begitu ya. Ibu mertua yang cerewet pula. Wah, ini kita harus diuji ini kesabaran kita. Ya ketabahan kita di dalam menghadapinya. Seringkali kita uh, apa namanya mendengar tentang pertengkaran antara istri dan ibu mertua atau percekcokan antara istri dengan ipar-iparnya. Lalu seorang istri yang kurang bijak seakan-akan memberikan ultimatum kepada suaminya untuk memilih pilih aku atau mereka. Nah demikian. Dan nah, ini kan tentunya pilihan yang sulit ini, pening ini suami itu, pening dihadapkan kepada pilihan ini. Nah demikian. Taib. Tentu ini adalah sikap yang sangat tidak bijaksana. Nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taib ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di dalam mempergauli mereka, ya, mertua dan karib kerabat suami, hendaknya kita mengedepankan kesabaran dan kelembutan. Sabar dan lemah lembut. Nah, demi lupakan kesalahan mereka dan maafkanlah mereka. Intinya adalah berlaku baiklah karena mereka adalah manusia yang bisa merasakan kebaikan. Tabiat manusia berbeda dengan tabiat setan yang tidak dapat merasakan kebaikan. Nah manusia itu akan tersentuh dia dengan kebaikan. Ya apalagi hadiah. Nah, maka kita katakan Nabi mengatakan tahadu tahabu. Ya salinglah memberi hadiah. Ya niscaya akan tumbuh rasa kasih sayang. Nah salah satu di antara ya perkara yang dapat menumbuhkan kasih sayang di antara kita itu adalah dengan saling memberi hadiah. Nah kalau misalnya mertua ini lagi ngambek, tah apa sebabnya kita juga nggak tahu, beri hadiah-hadiah. Nah ini janganlah kita kadang-kadang terlalu mungkin-mungkin apa salahku, apa salahku. Ya, gitu. ya kadang-kadang kita nggak ada salah memang, begitu. Memang nggak ada salah. Orang tua oh, apa namanya mertua itu mungkin yang cari-cari masalah. Namun bukanlah hal itu intinya. Itu bukan inti dari masalah. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat merebut kembali hatinya. Ya minimal kita dapat me meredakan ketegangan. Nah demikian. Nah kalau sudah ketegangan itu reda, nah komunikasi kan bisa dijalin kembali. Nah demikian. Dan salah satu caranya adalah dengan ya memberi hadiah. Karena manusia itu akan tersentuh dengan kebaikan. Beda dengan setan. Setan itu tidak akan tersentuh dengan kebaikan. Nah demikian. Nah mertua kita kan bukan setan kan nah, tentunya ya. Nah, dia adalah manusia yang akan tersentuh juga hatinya dengan kebaikan-kebaikan, senyum, kan begitu ya, hadiah, ya, dan uh, kesabaran kita itu akan ya meluluhkan hatinya, ya akan meluluhkan hatinya. Nah, jadi manusia itu pada dasarnya suka hadiah. Ya kalau nggak percaya kadang-kadang kita datang ke supermarket ingin belanja barang-barang, kita mengambil barang-barang yang kadang-kadang kita juga nggak kepingin untuk membelinya, tapi kita beli karena ada hadiahnya. Ya karena manusia itu pada dasarnya suka suka hadiah. Nah, kesabaran kita dalam bergaul dengan mereka itu akan mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendatangkan keridhaan e, suami kita. Nah, demikian ya, Khonifuddin para pendengar yang berbahagia. Nah, nah di dalam rumah rumah tangga ini ya tidak ada rumah tangga yang tak pernah mengalami masalah pasti ada masalah. Nah, kalaulah ada di dunia ini rumah tangga yang tak pernah mengalami masalah, tentu yang paling patut untuk itu adalah rumah tangga Nabi. Sebab beliau adalah manusia yang paling sempurna, paling bertakwa, ya paling baik akhlaknya. Namun kita tahu bahwa rumah tangga beliau juga tidak sepi dari masalah. Ada masalah. Ya, nah demikian. Itulah dia eh, kita katakan bahtera rumah tangga, ibarat sebuah perahu yang berlayar mengarungi lautan kadang-kadang perahu itu berjalan dengan tenang kan begitu ya ya angin bertiup sepoi-sepoi cuaca cerah dan lain sebagainya hingga penumpang perahu benar-benar merasakan kenikmatan perjalanan namun tiba-tiba bisa saja datang ombak topan ya badai yang akan menghantam bahtera rumah tangga kita bahtera tersebut nah demikianlah bahtera rumah tangga kita di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ini ya kadang-kadang kita merasakan kenikmatan kedamaian, kebahagiaan. Tetapi bisa saja tiba-tiba kita dipaksa menghadapi berbagai macam problematika yang bisa saja mengacaukan kehidupan rumah tangga kita dan bahkan dapat menghancurkan kebahagiaan yang selama ini sudah kita bina dan sudah kita rasakan. Jadi menghadapi kondisi seperti ini sangat diperlukan seorang nakhoda yang bijaksana dan kerjasama segenap penumpang bahtera kerjasama antara suami istri saling pengertian untuk menyelesaikan masalah nggak ada masalah yang nggak bisa di, di, di apa namanya kita katakan diselesaikan asalkan uh, uh, kedua belah pihak bisa ya kita katakan berperan berperan aktif untuk menyelesaikannya. Ada keterbukaan antara keduanya. Ya. Perselisihan antara suami istri adalah perkara yang biasa dan tak mungkin dapat dihindari. Bagaimanapun cocoknya mereka ya pasti ada ya api-api kecil lah kita katakan. Dan itulah dia bumbu-bumbu dalam rumah tangga, ibarat masakan, itulah bumbu-bumbu yang akan menyedapkan dan menambah lezat makanan itu. Tapi kalau terlalu banyak ya dan mendominasi, maka itu akan mem, apa, merusak rasa makanan tersebut atau rasa masakan tersebut. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Enggak ada manusia yang cocok 100%, enggak ada ya apa apa namanya perbedaannya, nggak ada perselisihannya. Nah orang kembar aja anak kembar saja kadang-kadang berantem. Itu anak kembar itu. Apalagi kita dengan suami kita yang nggak kembar kan begitu ya? Ya jelas. Nah pasti ada itu cekcok sedikit-sedikit gak? Ya, nah maka maka kedua belah pihak hendaklah menyadari bahwa seiring dengan perjalanan waktu akan bertambah kesepahaman antara mereka berdua mereka semakin mengenali tabiat dan kebiasaan pasangannya masing-masing. Nah demikian. Jadi mengetahui. Nabi bila terjadi perselisihan di antara suami dan istri, maka jangan biarkan perselisihan itu berlarut-larut sampai esok hari. Nah kalau bisa, ya, ya apa namanya, cepatlah diselesaikan. Ya, faaslihu baina akhwaikum. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera menyelesaikan perselisihan. Karena itu menunda-nunda penyelesaiannya itu akan membuka kesempatan bagi syaitan untuk menghabuskan kebencian dan permusuhan dan permasalahan pun menjadi semakin besar padahal permasalahannya kecil sepele ya mungkin masalah ya kita katakan ya masalah yang kecil lah ya masalah kecil ya masalah eh, apa namanya kurang garam pada masakan misalnya nah atau eh, kurang manis membuatkan ya minuman iya. Eh, bertengkar kan begitu ya marah ya, suami kepada istri istri eh, apa namanya ngambek kepada suami gara-gara masalah sepele nah ini harus segera diselesaikan berapa banyak kita lihat pertengkaran besar itu awalnya adalah masalah-masalah kecil nah ketahuilah bahwa yang perselisihan secara mutlak bukanlah sifat ya, bukanlah sikap yang tepat bukanlah sikap yang bijaksana apalagi jika keduanya mengambil langkah membisu ya dan enggan berbicara udah SKT lah kita katakan nggak cakapan lah suami istri nah ini kan bahaya nah itu akan mendorong istri ini untuk melakukan hal-hal yang nasis yang yang durhaka kepada suaminya nah demikian ya nah kebahagiaan rumah tangga pun akan dapat eh, kita katakan terkacaukan dapat mengacaukan perjalanan rumah tangga kita ini membuyarkan kebesaran hubungan antara sepasang suami istri maka segeralah ya kita selesaikan masalah-masalah yang ya terjadi di antara uh, kita. Nah demikian ya khonifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan janganlah sampai ya seorang istri itu jangan sampai ya eh, masalah-masalah uh, tersebut ya problematika rumah tangga itu membuatnya ya membuat seorang istri itu menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Nah karena pertengkaran kecil saja yang sebenarnya bisa diselesaikan, istri sudah minta cerai kepada suami. Nah ini nggak boleh ini. Ini termasuk ya salah satu perkara dosa besar yang diancamkan ya neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diharamkan atasnya surga. yang diriwayatkan dari tauban, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayu mamroatin saalat zaujah talaqan min fi ghairi ma ba'sin faharamun alaihi faharamun alaiha raihatul jannah. Wanita wanita mana saja, siapa saja wanita yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan, maka haram atasnya aroma aroma sorga. Haram atasnya aroma sorga. Nah demikian. Nah demikian juga dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah saw alaihi wasallam bersabda, "Al-mukhtali'at wal muntazi'at hunnal munafiqat." Wanita-wanita yang suka menuntut cerai dan suka membangkang durhaka adalah wanita-wanita munafiqah. Jadi kedua hadis di atas menunjukkan kerasnya pengharaman seorang istri menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat ya secara syar'i atau menuntut khulu jika tidak ada sebab yang memaksanya. Nah demikian. Nah, Bukti pengharamannya ini dapat kita lihat dalam sabda Nabi di atas ada dua ancaman. Yang pertama adalah haram atasnya aroma sorga. Yang kedua adalah Nabi SAW menggolongkannya ya ke dalam golongan wanita-wanita yang munafiqah, wanita-wanita yang munafiqah yang uh, kita katakan uh, memiliki sifat nifak pada dirinya. Wal iyadzubillah. Ikhwan para akhwat yang berbahagia. Nah demikianlah ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan berkaitan dengan ya hak-hak ya kita hak-hak suami yang harus kita penuhi, kewajiban seorang istri kepada uh, suaminya. Namun satu hal juga yang harus diperhatikan adalah nah, ketaatan suami kepada istrinya ini adalah ketaatan yang tidak mutlak, mukoyat, Yaitu selama ya suami itu menyuruh kita kepada perkara yang ma'ruf Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin li fi ma'siyatil khalik Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kepada orang tua saja kalau orang tua menyuruh kita berbuat uh, syirik misalnya kita tidak boleh taat kepada mereka namun bergaulah kepada mereka dengan cara yang baik ya di dunia wasahibhuma fid dunya ma'rufa dan bergaulah kamu kepada uh, kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf demikian juga kepada suami kalau suami menyuruh kita misalnya berbuat maksiat maka jangan taati jangan taati ya namun bukanlah kita harus menunjukkan eh, sikap yang kasar ya ataupun sikap yang tidak sopan atau kata-kata yang keji kepadanya tidak ya tapi kita berusaha untuk menasihatinya, meluruskannya, ya dan apa namanya dan menolaknya dengan cara yang ma'ruf. Demikian khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang wanita Ansar menikahkan putrinya. Kemudian rambut putrinya itu pada rontok, ya kena penyakit. Ya, lalu datanglah ia menemui Rasulullah ya wanita ini datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal tersebut. Ya, lalu ia berkata, wanita Ansor itu berkata, sesungguhnya suamiku menyuruh supaya aku menyambung rambutku, yaitu memakai rambut palsu. Ya, suamiku menyuruh aku untuk menyambung rambutku. Maka Nabi mengatakan, la innahu qad lu'inal musilat. Jangan, tidak boleh. Sesungguhnya dilaknatlah wanita yang menyambung rambutnya. Nah, jadi jika suami mengajak istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Ya, karena ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang yang ma'ruf ikhwani fiddin wa iyyakum jami'an. Misalnya ya, suami menyuruh istrinya untuk berpakaian dengan pakaian yang tidak syar'i ya, pakaian yang tidak dibenarkan secara syar'i, tidak menutup auratnya, maka jangan taati Ya, nah demikian. Karena ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak. Ya, tidak boleh kita, ya apa namanya, kita batalkan itu ya karena menaati makhluk ya siapapun dia la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. nah demikianlah ya para pendengar yang berbahagia ya kajian kita pada hari ini ya dosa besar yang ke-47 yaitu durhaka kepada suami Nah mudah-mudahan kita semua bisa menjadi istri yang solehah yang senantiasa berbakti kepada uh, suami kita, mensyukuri kebaikan-kebaikannya, ya tidak mengkufuri kebaikan-kebaikannya, tidak suka mencela eh, dan uh, menaatinya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, nah demikianlah fiddin, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku luqali hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, syukuran jazakallah khairan wabarakatuh fiqh Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikannya Yang insya bermanfaat bagi kita semua Dari dosa besar yang ke-47 Yaitu dosa besar terhadap suami dan mudah dan untuk selanjutnya kami akan mengundang kepada pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung silahkan anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 dan tentunya kami harapkan untuk lebih memperdalam pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini Anda uh, agar bertanya disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini ya di 0218236543 halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana Pak eh, Abdullah di Jakarta Ustaz silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya ini Ustaz mengenai kecintaan para suami dan para istri ini kan pastinya dengan kecintaan yang mendalam. Nah, apabila dalam perjalanannya itu terjadi seperti apa perselingkuhan gitu yang yang jelas menyakitkan lah di antara salah hmm. satunya itu uh, pertanyaannya seandainya kodar Allah ketemu di surga gitu. Nah, apakah permasalahan yang menyakitkan ini kan kalau di dunia ini ya sepertinya tidak sulitlah untuk hilang seperti itu. Nah kalau seandainya kodar Allah di surga itu bertemu, bagaimana itu seperti apa memori yang seperti itu gimana Ustaz terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Iya Ya tentunya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya ya tidaklah dua orang yang saling mencintai ya berpisah melainkan disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Ya, dan dalam riwayat Ahmad ada tambahan al-muhdisu syarrun, al-muhdisu syarrun, al-muhdisu syarrun. Yang berbuat dosa itulah yang yang jahat, yang berbuat dosa itulah yang jahat. Ini termasuk juga hubungan antara suami istri. Ya tentunya suami istri tidak lam lam lam lam yura ya, lil mutahabbaini mislu nikah. Tidak tidak pernah terlihat tidak ada bandingannya kecintaan antara seorang dengan orang yang lain eh, melebihi dari ya cinta eh, yang diikat dengan tali pernikahan antara suami dan istri. Nah demikian. Namun bisa saja ya rasa cinta yang sudah begitu mendalam antara suami dan istri dirusak dengan dosa. Ya, dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya. Ya. Nah, al-muhdisu syarrun yang buat dosa itulah yang buruk, yang jahat Nah demikian. Nah tentunya ya ini akan menyebabkan ya, perceraian, perselingkuhan itu akan menyebabkan dosa. Tentunya dosa besar ya, dosa besar kalau ya hukum Islam ditegakkan maka itu akan membuatnya ya, dikenakan hukum rajam kan begitu ya. Nah demikian. Nah tentunya ya untuk sekarang ini ya tentunya ya dia bertaubat, keduanya bertaubat atau salah seorang salah satu pihak itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosanya itu dan ya tentunya ini akan eh, menjadi sebab yang terbesar terpisahnya para dua insan suami dan istri itu karena adanya perselingkuhan. Nah itu dosa besar. Nah kalau dia bertobat ya tahtal masyiah ya inna Allah la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika libai ya, sya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Nah, dosa selain syirik itu tahtal masyiah ya jika seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menerima taubatnya illa man taba wa amana wa amila amalan salihah kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian menyerta mengiringi taubatnya itu dengan iman dan amal amal saleh dengan iman dan amal saleh mudah-mudahan taubatnya diterima nah demikian qadarullah Allah seperti yang diceritakan tadi keduanya bertemu di sorga itu gimana <laughs> ya Ya, eh, mengenai eh, dengan siapakah seorang istri itu nanti di sorga? Ini ada beberapa ya pendapat di, di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia bersama ya tentunya eh, dikecualikan istri Nabi ya istri Nabi itu akan bersama Nabi ya di akhirat kelak ya nah demikian dan juga istri Nabi itu tidak boleh dinikahi setelah beliau meninggal. Nah setelah beliau wafat. Nah ada yang berpendapat bahwa seorang istri itu akan bersama ya suami yang paling dicintainya. Nah, bisa saja seorang istri, seorang wanita memiliki lebih dari satu suami. Ya misalnya dia kematian suami menikah lagi kan berarti dua suaminya kan. Nah, dengan siapa dia? Ya, apakah dengan suami yang pertama atau suami yang kedua atau juga misalnya seorang istri bercerai dengan suaminya menikah lagi dengan laki-laki lain atau nah, mau cerai lagi nikah lagi dengan laki-laki lain kan banyak suaminya. Nah, dengan siapakah dia nanti pada hari kiamat? Ada yang mengatakan dia dengan uh, suami yang paling dicintainya. Namun ada riwayat yang menyebutkan, eh, ada itu riwayatnya, tapi riwayatnya lemah, yang eh, dilemahkan oleh Syekh Albani. Nah, ada riwayat yang lebih ya, lebih bagus dari itu ya, lebih bagus dari itu, yaitu dia akan bersama uh, suami yang terakhir yang menyertainya, yang yang mendampinginya, suami yang terakhir. Nah demikian, Allahu alam bisawab dan itu riwayatnya jayid bagus. Nah, demikian wallahu a'lam bisawab ya. Nah, nah kalaulah Allah ya, ya keduanya bertemu lah gimana? Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana kondisi di sorga. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa hasad, dengki dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rasa ya kasih sayang dan eh, apa namanya? Eh, ya persaudaraan dan kasih sayang. Nah, demikian. Nah, tidak ada lagi permusuhan, kedengkian ya di dalam surga itu nggak ada. Ya, dendam nggak ada lagi. Allah ganti itu dengan ya rasa persaudaraan dan persat apa namanya kasih sayang ya di antara uh, penghuni sorga. Ya, bagaimanapun hebatnya ya apa namanya per, uh, pertengkaran di antara keduanya. Bahkan eh, seorang yang membunuh orang lain ya dalam peperangan dia membunuh seorang muslim ya hingga muslim itu mati syahid ya kan dan masuk surga kemudian dia ya apa namanya masuk Islam dan berperang dan mati dan masuk surga juga ya dua-duanya di dalam surga kan begitu ya nah apakah keduanya akan bertengkar wah karena dia pernah membunuh saya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala nah, tentunya tidak Allah akan cabut rasa kedengkian permusuhan dendam ya di hati para penghuni surga wallahu alam bisawab Nah, sekarang Jazal Khairan atas jawaban Ustaz Dan selanjutnya kami akan ambil satu pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat Dan diambil dari beberapa pertanyaan diantaranya dari Ummu Sofwan di Bekasi Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz Waalaikumsalam Nah, ya Ustaz bagaimana jika istri sering mengeluh kepada suami bukan karena kurangnya harta ataupun e, kasih sayang akan tetapi karena pekerjaan rumah yang melelahkan dan suami e, menurut pemikiran istri itu tidak mengerti akan beratnya pekerjaan rumah dan berkata semua itu sudah menjadi tugas seorang istri di rumah apakah hal tersebut merupakan satu e, kufur terhadap e, apa e, suami karena sering mengeluh pekerjaan rumah jazakallahu khairan Ya, ya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang istri, pertama janganlah kita suka mengeluh. Karena mengeluh itu akan membuat ya tugas itu semakin berat. Ya, hindarilah banyak mengeluh, ya. Hindarilah banyak mengeluh. Nah, demikian. Lakukanlah dengan perasaan senang dan suka kan begitu ya. Nah, dalam hal ini juga suami itu ya tentunya eh, membantu istrinya lah di dalam hal-hal yang dapat dia lakukan. Ya contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah teladan yang baik bagi setiap suami. Bagaimana beliau di rumah tetap membantu istri melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, menjahit baju kan begitu ya dan apa namanya eh, tugas-tugas eh, yang lainnya yang bisa dilakukan di rumah, yang bisa ia lakukan di rumah. Apabila diserukan panggilan sholat maka beliau keluar untuk sholat. Jadi Nabi saja itu membantu keluarga, membantu istri dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Nah, ketahuilah oh, para suami bahwa eh, istri itu bukan pembantu rumah tangga. Istri itu bukan pembantu rumah tangga, ya bukan juga budak, ya. Nah demikian. Nabi saw telah berpesan kepada para, para suami, istausu bin nisa'i khairan. Aku aku ingatkan kepada kamu untuk mengambil wasiatku, yaitu apa? Ya berbuat baiklah kamu kepada kaum wanita. Yaitu taqwalah fin nisa. Takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mempergauli dan di dalam memperlakukan kaum wanita. Nah demikian ya. Jadi seorang suami juga harus pengertian membantu suami, ya, membantu istri di dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya. Nah demikian ya. Walaupun itu bukan suatu kewajibannya, ya bukan suatu kewajibannya namun ya tentunya ya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah demikian. Ya kemudian yang kedua Ya, ini juga pernah dirasakan oleh Fatimah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Ya, beliau, beliau dan ya, uh, ya, suami beliau itu Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang beratnya tugas rumah tangga yang ia lakukan, mengadon roti, memasak, ya, mencuci, baju eh, dan tugas-tugas rumah tangga lainnya hingga beliau datang kepada Rasulullah untuk memohon diberikan seorang khadim pelayan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil keduanya dan berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu daripada memiliki khadim?" Maka bertak, bertah, bertahmidlah 22 33 kali bertasbihlah bertasbihlah 33 kali bertahmidlah 33 kali dan bertakbirlah 33 kali sebelum kamu mendatangi pemberinganmu itu lebih bagus dari bagi kamu berdua daripada memiliki seorang khadim zikrullah ala bi dzikrillah tatmainul qulub ketahuilah dengan zikrullah hati ini akan tenang jadi pekerjaan-pekerjaan yang berat itu akan eh, mudah dilaksanakan apabila kita senantiasa Eh, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kepenatan, ya bagaimana capeknya pun pekerja, capeknya pekerjaan kita, pekerjaan yang kita lakukan ya, beratnya pekerjaan yang kita lakukan, ya, letihnya kita dalam melakukannya itu dapat hilang dengan eh, zikrullah sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha. tiga puluh 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebelum kamu mendatangi pembaringanmu. Maka itu lebih baik bagimu daripada miliki khadim. Nah, demikian. Jadi intinya adalah jangan ya janganlah mengeluh, jangan suka mengeluh di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita apapun yang kita lakukan, ya apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu salah satu di antara ya e, sifat wanita yang salehah adalah terampil dan cekatan ya di dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya ya dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangganya. Allahu alam Allahu alam bisawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan Ustaz dan rupanya dua pertanyaan tadi ya, sudah Eh, dapat atau memenuhi waktu yang telah disediakan Ustaz di kesempatan pagi hari ini dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz silakan ya jadi dosa besar yang ke eh, uh, 47 ini adalah durhaka ya seorang istri terhadap suami ya Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kaum wanita bahwa salah satu sebab mereka menjadi penghuni neraka yang paling banyak dan ya penghuni sorga yang paling sedikit adalah karena kedurhakaan mereka, keingkaran mereka kepada eh, suami mereka. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah wahai para akhwat dan para umahat dan janganlah sekali-kali wah ya ini enak sekali ini ya apa namanya kan kadang, seperti itu kita hendaknya jadi orang yang yastami'unal qaul tabiun ahsanah yang eh, apa namanya mendengarkan nasihat dan melaksanakan yang terbaik darinya Ya, mungkin ada yang mengatakan wah enak kalah jadi jadi laki-laki ini para suami ini mendapat angin ya dan lain sebagainya. Dan tidak, ini untuk kebaikan kita ya. Kalau kita menjadi istri yang solehah, mudah-mudahan suami kita suami kita pun ikut-ikutan soleh nantinya. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Tapi kalau kita menunjukkan kedurhakaan dan pembangkangan, bagaimana suami kita bisa berlaku baik dan berbuat baik kepada kita? Nah demikian saja mungkin ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku luka hadza astaghfirullah li wa muslimin innahu huwal ghafurur